Hadis yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullah al-hadis tsani عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وموالوه akhrajahu muslimun hadis yang kedua dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma semoga Allah meridai keduanya qal berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal muqsitina innallahi ala manabira nurin Ya, sambil disiapkan ada lagi dulu. Perhatikan. Innal munsitina indallahi ala manabir min nur. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil, innal muksitin, al-muksitin, orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil, indallahi ala manabir min nurin akan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala ala manabira di atas mimbar-mimbar min nur yang terbuat dari cahaya an yaminir rahman berada di sisi kanan ar-rahman ar-rahman yang dimaksud ini siapa Allah wakil tayadaihi yamin wakil tayadaihi yamin Baik. Wakil tayadaihi yamin dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu kanan alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawalu. Orang-orang yang adil yang dimaksud itu adalah alladzina ya'diluna fi hukmihim. Mereka yang menghukumi dengan adil. Wa ahlihim. Demikian pula mereka adil dalam keluarga mereka wa mawalu dan dalam tugas yang dibebankan kepada kepada mereka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Perhatikan hadis ini, hadis ini datang dari sahabat Abdullah bin Amr bin As Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muqsitina 'indallahi ala manabira min nur." Al-muqsitin maknanya al-adilun, itu orang-orang yang berlaku adil. Dalilnya apa? Innallaha yuhibbul muqsitin itu Al-Qur'an. Di mana? Innallaha yuhibbul adilin, itu orang-orang yang berlaku berlaku adil. Kata Nabi SAW, balasan bagi orang yang berlaku adil, Indallahi ala manabir min nurin. Mereka berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Ini balasan bagi orang yang berlaku adil. Nabi mengatakan ala manabir, di atas mimbar-mimbar. Annal adla fihi rif'atun fid dunya bimardatillah wa rif'atun fil akhirah tilkal manabir, ala tilkal manabir. Ketika Nabi mengatakan orang yang berlaku adil itu ditempatkan di atas mimbar-mimbar, ini menunjukkan tingginya kedudukan sifat adil di dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka, lalu di akhirat mereka ditempatkan di kedudukan yang tinggi yaitu di atas mimbar-mimbar. Disebutkan oleh penulis annal adla fihi rif'atun fid dunya. Sesungguhnya keadilan di dunia itu merupakan sesuatu yang tinggi, sesuatu yang agung bimardotillah dengannya seseorang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala wa rifatun fil akhirah ala tilkal manabiyah dan ketinggian orang yang berlaku adil itu pun akan didapatkannya kala di akhirat di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya wa qawluhu min nur dan sabda Nabi dari cahaya annal adla nurun fid dunya keadilan itu adalah cahaya di dunia ini dunia ini tanpa keadilan maka akan gelap ya yang zalim tidak dihukum yang berbuat zalim justru yang dihukum hukum justru tajam kepada yang di bawah dan tumpul kepada yang di atas maka yang terjadi tidak ada cahaya di muka bumi ini tidak ada kenyamanan, tidak ada ketentraman di dunia ini. Adalah adla nurun fit dunia. Sesungguhnya keadilan itu cahaya di atas muka bumi ini di dunia. Wa qurratu ainin lil hakim wal mahkum. Dan keadilan itu adalah sesuatu yang menyejukkan bagi seorang hakim dan seseorang yang mendapatkan putusan dari hakim yang dinantikan oleh seseorang yang, yang mengadukan perkaranya kepada hakim adalah sebuah keadilan. Wajaza udzalika nurun fil akhirah. Sebagaimana keadilan itu cahaya di dunia, maka balasannya pun di akhirat adalah cahaya cahaya berupa mimbar yang Allah berikan kepada mereka. Allah letakkan mereka di atas mimbar. Kama anna zulma zulumatun fid dunya wa zulumatun yaumal qiyamah. Sebagaimana kezaliman itu kegelapan di dunia dan kegelapan di di yaumul qiyamah. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-zulmu zulumat. Kezaliman itu adalah kegelapan. Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah kata Nabi. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Dan yang dimaksud dengan keadilan di sini adalah keadilan dalam hukum, keadilan di dalam keluarga, keadilan dalam melaksanakan tugas dalam semua sisi. Bahkan disebutkan oleh para ulama menyimpulkan hadis Nabi SAW tentang larangan seseorang untuk menggunakan sendal hanya sebelah saja. Contoh hadisnya ya? Nabi melarang seseorang untuk menggunakan sendal hanya satu saja, satunya tidak tidak dipakai. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi SAW, naha an yamshir rajul fi na'lin wahidin. Nabi SAW melarang seseorang untuk berjalan dengan satu sendal. Kata Syekh Sadhan, Hafizahullah Ta'ala, Ba'du syurahil hadis, yakul fihi, di dalam hadis ini, ya jau, ju, uh, fihi jaurun ma'afada min akhar kenapa Nabi SAW melarang seseorang untuk menggunakan satu sendal lalu meninggalkan sendal yang lain kata sebagian pensyarah hadis fihi jaurun ma'afada min akhar karena kalau orang pakai satu sendal di sebelah kanan misalnya lalu kaki sebelah kiri tidak dipakai ini kezaliman bagi telapak kaki yang lain sampai sebegitunya para ulama mensyarah hadis itu urusan sendal saja nggak boleh pakai satu satunya nggak nggak dipakai pakai dua-duanya ya maka dari situ kata para ulama, al-adlu fi kulli Keadilan itu dalam semua sisi, semua urusan. Jangan kita itu bisa adil sama orang, tidak bisa adil sama diri sendiri. Adil sama orang lain tapi nggak adil sama keluarga sendiri. Lihat Nabi SAW, kata Nabi SAW, Lau sarakat Fatimah tu lakotak tu yadaha. Sekiranya Fatimah itu mencuri, aku yang akan memotong tangannya kata Nabi SAW. Ini menunjukkan keadilan Nabi SAW kepada keluarga beliau. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ditempatkan di atas cahat, ditempatkan di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. An yaminir Rahman berada di sisi kanan Ar-Rahman. Nah, disebut an yamin disebut di sisi kanan karena dalam Islam dalam Islam yang ma'ruf bahwa jihatul yamin jihatu syarif wal karim. Sebelah kanan itu jihatu tasyrif wal takrim bagian kanan itu adalah bagian yang mulia, ya, bagian yang agung. Makanya Nabi SAW memulai segala sesuatu dengan dari sebelah mana? Sebelah kanan. Hatta menggunakan hatta seseorang bersih bersisir, menyisir rambutnya. Maka hendaknya dia mulai dari sisi sebelah sebelah kanan. Berbeda dalam menggunakan cincin atau jam tangan. Wallahu taala alam, sebagian ulama mengatakan sebelah kanan karena itu tasyrif, karena bagian yang mulia. Namun sebagian ulama mengatakan tidak ada Eh, sesuatu yang sorry dalam masalah ini. Tidak ada sesuatu yang mesti mutlak kanan tidak mesti. Boleh kanan, boleh boleh kiri. Allah taala alam sebagai ulama mengatakan sekali-kali gunakan di kanan, sekali-kali gunakan di kiri sehingga semuanya dilakukan. Allah taala alam. Baik. Wakil tayyidhi yamin dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu ada di sebelah kanan. Kedua tangan Allah itu dua-duanya kanan, afwan. Wakil tayadehi yamin. Kedua tangan Allah itu kanan. Jangan antum takwil dengan antum, tidak bisa. Gimana Allah tangan dua-duanya itu kanan? Berarti cacat gitu. Tidak boleh. Ya, sebagaimana disebutkan faedah dalam lafaz hadis ini, isbatul yadaini lillah. Berarti ini menetapkan adanya kedua tangan bagi Allah. Bukan sebagaimana dipahami oleh sebagian kelompok bahwa makna tangan itu bukan tangan, tapi maknanya kudroh kekuasaan. Maka ini menyimpang. Makna aliyat aliyat tangan tangan. Sebagaimana dalam kaidah asal sifat al makna maklum wal kaif majhul wal imanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'ah. Makna dari sesuatu sifat Allah itu diketahui. Allah bilang ya itu tangan maknanya. Allah bilang wajah wajah maknanya. Perhatikan anak. Tetapi bagaimananya tangan itu, bagaimananya wajah itu, maka nggak boleh ditakdir, nggak boleh dibagaimana kan, nggak bisa divisualisasikan. Sebagaimana sifat Allah yang zil, Allah turun, yang Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Rabb kita turun di sepertiga malam terakhir. Demikian pula Allah turun di sore hari-hari Arafah, asyata Arafah. Maka jangan dikiaskan. Lalu dikatakan dalam ayat Ar-Rahmanu alal arsistawa, Allah bersenang ta'arash, Terus ini turun, berarti di langit gak ada orang dong. Ya akhirnya bisa begitu begitu agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dalam masalah asma wa sifat, al makna maklum, makna diketahui. Allah bilang tangan-tangan, Allah bilang wajah-wajah. Allah bilang jari jemari. Nabi bersabda, kulubul ibad baina isba'aini min asabi'ir rahman. Hati seorang hamba itu berada di antara dua jari dari jari jemari Allah. Maka ditetapkan Allah punya jari jemari. Bagaimana jari jemari Allah? Maka ini tidak boleh anak seperti ini. Faham ini? Ya? Ini dalam masalah asma wa sifat. Maka disebutkan isbatul yadaini lillahi azza wa jalla. Penetapan adanya kedua tangan bagi Allah. Wa anna kiltaihima yaminun. Dan kedua tangan Allah itu kan kanan. Baik, perhatikan ini faedah yang mesti uh, Anda sebutkan. Al qaidah al aqdiyah inda ahli sunnah anna sifat Allah laha umur thalathah. Atau anna sifatillah Laha umur salasa. Kaidah dalam masalah akidah menurut ahlu sunnah terkait sifat itu ada tiga. Perhatikan. Kaidah ahlu sunnah dalam masalah sifat ada tiga. Bagaimana seorang ahlu sunnah memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah maupun hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menetapkan dari Alkitab dan As-Sunnah. Menetapkan dari Alkitab dan as-sunnah. Itsbatuha min al-kitab wa sunnah. Menetapkannya dari Alkitab dan as-sunnah. Apa yang datang dalam Alkitab dan as-sunnah maka ditetapkan. Allah sebutkan sifatnya maka disebutkan. Jangan antum buat yang lain. Ya, jangan antum mendatangkan sifat Allah dengan akal. Maka ini tidak boleh. Yang kedua, tanzihuha an sifatin nafsi wal aib. Meniadakan kekurangan dan aib pada sifat Allah meniadakan kekurangan dan aib pada sifat Allah. Allah tidak punya kekurangan. Justru itu menunjukkan kesempurnaan Allah. Contoh sifat Allah disebutkan dalam ayat kursi. Sinatun wala naum. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak sinnah. Mana ada sinnah? Sinnah itu bidayatun nuas. Awal dari ngantuk. Sinnah. Orang ngantuk itu kan tidak langsung ya. Ada tahapan-tahapannya. Kemudian wala naum kata Allah. Allah tidak tidur. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Bagi Allah Subhanahu wa taala ini kesempurnaan. Tapi beda bagi manusia. Antum tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Kekurangan atau kelebihan antum ini? Kekurangan, ikhwan. Apa? Insom apa? In insomnia. Kekurangan. Bukti orang ada obat buat tidur juga. Susah tidur dan tidur ini nikmat ya. Jangan dikaji Ya. ya. Bagaimana katakan tidur itu nih nikmat Allah yang mesti disyukuri. Orang kalau sakit apa yang dicari dia? Ya, obat tidur. Obat tidur kadang susah tidur. Lagi nyaman tidur disalahgunakan. Di, di mana ada tempat dia tidur? tanya Yang ketiga terkait masalah sifat. Al-imanu bi anna haqiqatun wa adamu ta'wiliha wa ta'yifiha wa tashbihiha yang ketiga adalah mengimani bahwa sifat Allah itu hakiki. Mengimani bahwa sifat Allah itu hakiki. Allah katakan tangannya ada tangan itu. Allah ada jari mana ya ada. Allah disebutkan dengan sifatnya apa? Allah ada hak. Allah tertan tertaus imani. Tetapi dengan tidak mentakwil. Jadi mengimani sifat Allah dengan hakikatnya tanpa mentakwil. Contohnya tanpa mentakwil, tidak boleh ditakwil. Tanpa mentakir takir takir itu membagaimanakan bagaimanakannya tanpa mentasbih menyerupakannya. Nah, ini tidak boleh. Alal haqiqah. Allah katakan lihat iya, tangan-tangan sudah. Alal haqiqah. Eh, jangan ditakwil-takwil, ya. jangan dibagaimanakan bagaimanakan, jangan diserupakan. Ya. Laisa kami selihi syai'un kata Allah wa huwa basir. Perhatikan sifat Allah. Disebutkan dalam ayat, ini ayat besar dalam masalah sifat. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa huwa samiul basir. Dan dia Allah As-Sami Al-Basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Allah katakan laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Tapi di ujung ayat Allah sebutkan wa huwa samiul basir dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah tidak serupa dengan apapun. Allah punya sifat asami, maha mendengar. Tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Allah punya al-basir, uh, maha melihat. Tetapi penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Atau kalau belajar biologi dulu kan, ada belajar bunyi kan? Kita ini sama kelelawar, jarak mendengar bunyi sama atau beda? Beda. Antum dengan kelelawar makhluk atau bukan dua-duanya ini? makhluk, apalagi al-khaliq dan makhluk jelas beda. Yang sama-sama makhluk saja beda, apalagi antara yang makhluk dan yang khaliq. Yang fa'il wal maf'ul. Yang menciptakan dan yang diciptakan beda, pasti tidak sama. Tidak sama. Ya. Toi. Anda suka kasih analogi analogi begini. Ini handphone yang buat manusia atau bukan ini? Manusia. Secanggih-canggih handphone canggih siapa? Ini canggih buah. Canggih manusia. Nah, ini handphone sama-sama dibuat. Sama gak dia ini? Canggih sama. Beda. Itu benda mati handphone. Apalagi kita ini yang beda, makhluk bernyawa. Ya, enggak, akan sama. Antum punya wajah. Monyet punya wajah. Sama wajah antum monyet. Ah, beda, beda. beda sama. tidak sama. Bagus mana wajah monyet sama wajah kucing? Nah, kalau kucing itu bisa ngomong, tak mau dia disamakan sama monyet mungkin. Itu sama-sama binatang, katakan. Makhluk dengan makhluk beda, makhluk yang binatang binatang beda. Apalagi al khaliqul makhluk beda jauh, tidak bisa, tidak mungkin. Maka seseorang tidak boleh berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya. Karena kata para ulama, al-kalamu fi sifat far'un 'anil kalami fi zat. Asri ulangi ini. Pembicaraan tentang sifat Allah cabang dari pembicaraan tentang zat Allah. Perhatikan kaidah pembicaraan tentang sifat Allah cabang dari pembicaraan tentang zat Allah. Pembicaraan tentang sifat Allah cabang dari pembicaraan tentang zat Allah. Anda kasih contoh. <clears throat> Air mineral ini berapa ratus mili? 600 ya? Berapa? Terserah, tidak ngerti anak. Pokoknya 600 ya? Nah, 600 mili. Ini merek A misalnya. Aku datangkan dengan merek B. Antum bisa cerita merek A ini begini, begini, begini, merek B ini begini, begini, botolnya, airnya, rasanya. Karena antum pernah melihat, lihat apa ini? Airnya. Ini zat atau bukan katanya? Zatnya. Bagaimana mungkin seseorang berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala sementara dia tidak pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala zatnya? Lalu bagaimana kita berbicara tentang zat Allah kalau kita tidak pernah melihat? Kata para ulama, maka berbicara tentang Allah diambil dari kabar yang terpercaya. Kabarnya cuma dua, Alkitab was, was sunnah. Selesai kaidahnya. Cukup sudah. Ya, maka kita tidak usah jelimat memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh mengimani sebagaimana ayat dan hadis itu menjelaskan. Baik, itu tentang wakil tayadehi yami Dan kedua tangan Allah itu kanan. Ya. Kemudian Perhatikan hadisnya. Innal muksitina indallahi ala manabira min nur. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil itu di sisi Allah berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Di sisi kanan Ar-Rahman dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala kanan. Siapa yang muksikin itu? Siapa yang orang-orang yang adil? Alladzina ya'diluna fi hukmihim. Ismul mausul alladzina di situ yang ini yang menunjukkan zaman ini menjelaskan apa? Al-muksifin. Man humul muksifun? Siapa mereka yang adil itu? Alladzina ya'diluna fi hukmihim. Yang mereka itu berlaku adil dalam menentukan hukum, menentukan putusan. Seseorang ketika sampai kepadanya perkara yang mesti dia putuskan maka dia berlaku adil. Dia tidak lihat itu kerabatnya, dia tidak lihat itu sukunya, dia tidak lihat itu teman dekatnya, dia tidak lihat itu keluarganya, dia tidak lihat orang itu telah banyak memberikan bantuan kepadanya. Ya'dilun fi hukmihim dalam menghukumi fulan dan fulan dia adil, objektif dan katakan perbendaharaan yang paling mahal hari ini perkara objektivitas. Sebagian manusia ketika ada orang yang berbuat zalim kepadanya dan memang orang ini di kemudian hari menyelisihinya, maka dia akan berkata secara berlebihan terhadap orang tersebut. Namun ada orang yang berbuat salah kepadanya, namun orang baik orang ini dia akan tutup-tutupi, dia akan Katakan tidak separuh pula, tidak sama. Pada kesalahannya sama. Ini nggak adil dalam menghukumi orang. Maka mesti adil dalam menghukumi pula dan Allah. Ya. Tapi jangan apa sibukkan dengan menghukumi orang ya. Diri sendiri masih banyak yang mesti diperbaiki. Wa ahli Demikian pula dalam menghukumi keluar keluarganya mesti adil. Ya, dalam menghukumi keluarganya. Contoh, Nabi SAW mengatakan dalam hadis, muru auladakum bisalah wa hum sab'u sinin wadribuhum wa hum asyru sinin wa farriquhum fil madaji. Nabi mengatakan, perintahkanlah anak-anak kalian salat satu usianya tujuh tahun. Dan pukullah mereka satu usianya sepuluh tahun dan pisahkan mereka dari ranjang dan tempat tidurnya. Nabi mengatakan, suruhlah anak-anak kalian salat satu usianya tujuh tahun. Maka seseorang yang menjadi ayah ataupun ibu terhadap anak-anaknya harus lakukan hadis ini. Para ulama menyebutkan ya, hadis ini ini perintah kepada kedua orang tua atau yang jadi wali dari setiap anak. Memang anak itu tidak wajib sholat, tapi anda yang memiliki kita jawab wajib mengajarkan, wajib memerintahkan. Dia tidak sholat tidak masalah. Nabi suruh muru auladakum bi sholat wa sabu sini. Perintahkan anakmu sholat saat usia 7 tahun. Dia masuk 7 tahun atau perintahkan sholat. Sampai kapan? Sampai usia 10, 3 tahun Masa nggak masa nggak mempan saya antum itu? Nah sholat nah, nah sholat sehari lima kali tiga ratus lebih hari kali tiga tahun masa nggak mempan sama sama anak itu? Kalau sudah dinasihati tiga tahun tiga tiga tahun betul dinasihati maka bisa sepuluh tahun buat beribu maka pukul mereka pukulannya bukan KDRT ya Dorbu takdir kata para ulama. Pukulannya niatnya mengajarkan, bukan antum pelasa, antum benangkan di bak mandi, enggak. Bukan gitu, enggak. Ya akhi pukul aku aja, tapi jangan bercanda, jangan mukanya bercanda ketawa-ketawa. Enggak punya wibawa sekali jadi orang tua. Apa ini bapak ketawa habis mukul gitu ya? Enggak takut kan antum sama antum. Ini mesti berlaku adil, Anda katakan. Terkadang ini tidak terjadi afwan, termasuk uh, kami pribadi, para guru misalnya. Ada guru nyuruh anaknya, nyuruh muridnya sholat, sholat. Anaknya enggak. Kewajiban terbesar dia pada anak-anaknya, katakan. Kepada anak-anaknya. Nah, ini sedikit tentang masalah sholat ini ya. Ada orang tua di usia 13 tahun, anaknya 14 tahun sudah balik, bahkan anaknya dia bilang ini, kamu ini susah sekali sholat. Sebenarnya dia harus introspeksi dirinya dulu. Sejak usia 7 tahun, anak itu diajarkan tidak sholat. Diajak tidak. Jangan tiba-tiba udah 14 tahun langsung di susah sekali sholat. Baru satu bulan masih tahunya. Nah disuruh sehari lima kali dari usia 7 sampai 10. Nah, sholat subuh nah main game dia ya atau aku cuma diperintahkan kok zuhur gitu lagi asar gitu lagi Nabi suruh seperti itu muru auladakum kita senang itu lambatnya perintah sehingga para orang tua kenal dengan hadis ini yang katakan ya nah, termasuk kalau ada di mahat di mahat ya. paham ini ya ini mesti adil seseorang wa ahlihim keluarga mereka disebutkan di situ Wamawalu dan juga yang menjadi tugasnya, menjadi tanggung jawabnya. Wamawalu ini contohnya antum kerja. Mesti adil lah dalam kerjaan antum, tugas-tugas antum. Ya. Jangan antum kerjaan nggak senang sama fulan, atau kasih beban. Ini banyak kan nanti kantong Tidak ya, ada boleh. Apa tendensius pribadi ini tidak bisa. Harus bijak kerjaan. Contoh nggak adil, anda katakan. Orang berjenggot jabatannya nggak naik, harusnya berat naik. Apa salah jenggot yang cuma gantung ini? Tidak apa-apa. Kena angin pun dia goyang. Apa salah dia jenggot? Apa salah dia ah, jaga ibadahnya? Lalu menjadikan dirinya itu tidak berhak untuk dapat promosi jabatan. Kalau dia berhak, berhak harusnya. Jangan sentimen dong dengan urusan agama begini. Ini contoh, anda katakan. Antum misalnya ketua kamar, ketua asrama harus adil dengan anggota antum. Tidak bisa antum pilih-pilih. Asal sohib satu daerah dapat yang bagus, yang nggak kenal, yang bukan daerahnya dikasih yang jelek. Anak saya kasih contoh, misal di pesantren. Di pesantren tempat anak ngajar itu, santri itu kalau makan dia ambil nampan ke dapur, bukan nampan, ambil bas, bukan kayak bas kayak apa itu, mangkok besar isinya nasi sama lauk. Biasanya yang piket ini bagi anak sih ya, nggak perlu lah sembunyi-sembunyi lauknya gitu loh. Misal hari Senin sama Kamis itu lauknya ayam goreng tepung. Yang piket Senin sama Kamis siang dong, dia kalau piket sambil dia jalan dari dapur ke asrama, dia sudah umpetin ayamnya. Padahal ada petugas yang bagiin, biarkan petugas itu bagiin, kenapa aku umpet umpetin? Anak pribadi nggak nggak nggak cocok sih kayak cara begitu. Sebagai mengatakan ya sah-sah aja sih kan dia juga piket, dia istilahnya ongkos capek jalan. Ya tidak begitu juga. Kerjaan misalnya Biasanya kalau di pesantren paling tidak enak tuh piket ketika week, ketika akhir pekan. Sabtu atau Ahad itu tidak nyaman piket. Karena kadang mau keluar, mau apa, mau jalan, mau belanja. Akhirnya aku sebagai ketua kamar gak senang sama fulan, fulan aku kenakan satu Ahad, satu Ahad, satu Ahad. Dan tahu satu Ahad itu fulan sering pulang, mungkin uminya sakit, abinya butuh bantuan. Sampai dia ke asrama satu malam, malam tuh omelin. Gimana sih ente ini begini, begini, begini? Ya akhi, ente lihat dong kondisi dia. Adil dong. Dan adanya kok antum selalu fulan ini tidak adil kata-kata. Wa mawalu itu adil sama Nabi ya. Dan adil itu bukan sama rata. Makna adlu Al-adlu wa tusyai fi makani. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya apa? Azulmu kezol kezoliman. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Makanya disebutkan dalam surat Luqman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu kezoliman yang paling besar. Kenapa? karena dia memperuntukkan ibadah, mendapatkan ibadah yang harusnya untuk Allah diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ini kezaliman. Jadi adil itu bukan sama dan anak sudah sering masalah ini ada kasih logika yang simpel anak katakan. Aku punya anak, anak aku tuh SMP. Kalau SMP mungkin dikasih uang jajan sebulannya berapa, entah per bulan atau per minggu, ya kan? Sekarang online dikasih kuota doang kan gitu ya. Nah, si abah kuliah, per bulan dikirimi uang 3 juta. Si adik yang MTS bilang, adik kirim 3 juta ke abang, aku udah dikasih 3 juta, mana keadilannya? Ini si abang kos, tinggal di luar, ada motor, ya wajar sebulan 3 juta. Ini anak SMP sampai rumah jalan. Apa yang mesti 3 juta? Lalu dikatakan adil tidak adil. Tidak begitu, keadilan bukan itu. Ya, keadilan bukan demikian. Keadilan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Baik, kita kembali ke kitab di situ. Sabda Nabi SAW, "Alladzina ya'dilun, alladzina ya'diluna fi hukmihim." Mereka yang berlaku adil dalam hukum mereka. Fihi syumuliyatus sana 'alal adli. Di dalamnya ini terdapat pujian yang umum terhadap sikap adil. Sawa'un kana al-adlu qawlan au fi'lan au siwa Keadilan itu bentuknya perkataan, perbuatan atau selain itu. Ya. Allah suruh kita itu berkata dengan adil berbicara dengan adil sesuai tempat dan sesuai porsinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba." Kalau engkau itu berkata sesuatu, maka adillah. Meskipun itu tentang kerabatmu. Antum ditanya pulang, gitu ya. Gimana pulang? Kalau memang ditanya hal penting, misalnya cari jodoh, antum mesti sampaikan apa adanya. Mesti sampaikan apa adanya. Tapi juga yang bertanya mesti bertanya kepada orang yang tepat. Jangan diketahuinya sentimen, gitu ya. Fulan, Fulan nggak kepingin sama Fulana juga, tahu. Jadi dia Fulan bersaing ketat. Lalu si abang perempuan ini bertanya ke sohibnya, gimana Fulan? Oh Fulan tuh di kamar begini, begini, begini, begini. Misalnya santri Ahmadina mau nikah gitu ya. Terus dapat anak jemaah masjid, lalu abang minta tahu oh, nih Fulan satu kamar namanya bersaing. Ditanya Fulan yang ketahuan sentimen. Dia akan cerita oh Fulan itu tidurnya ngiler, wala bangunnya terlambat, tidak sholat sunnah, di kamar gak pernah piket, keburukan. Dia tahu fulan ini suka dengan adiknya juga ini tidak adil. Cari orang-orang yang memang objektif untuk menilai. Maka dalam hukum sesuatu itu mesti lihat juga yang menghukumi ini siapa. Tidak bisa sembarangan. Dalam hukum sesuatu itu dilihat tentang orang yang menghukumi ini. Apakah ada kecenderungan pribadi kepada fulan? Orang kalau banyak dibantu dengan sese seseorang, dia akan sebutkan mahasinnya, kebaikan-kebaikannya semua. Hilang tuh yang lain, karena sudah enak. Tapi kalau terlalu banyak permusuhan ada salah, habis semua keburukannya semua. Dia tidak akan bisa bersikap adil. Maka lihat dari siapa kita bertanya dan mengambil sebuah perkataan ini. Nah, nanti katakan, "Wa idza qultum fa'dilu wa kana kurba." Kalau kau mengatakan sesuatu, berlaku adil meskipun karib kerabat. Karib kerabat aja disuruh berlaku adil, apalagi yang enggak. Ya. Eh, contoh dalam praktiknya disebutkan juga misal. Antum Nabi bersabda, la'anallah man awal muhdisan. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembunyikan pelaku keburukan. Pelaku keburukan. Keluarga antum ini misal maling. Lalu dicari dengan apa belakang. Mana bulan? Gak ada. Ini dah boleh. Mesti antum katakan, oh ada di belakang. Foto ambil. Nah, <laughs> mesti begitu. Ini ini kalau tidak begitu antum la'an Allah man awam muhdisan. Jadi mengatakan Allah melaknat orang-orang yang menyembunyikan pelaku keburukan, terlarang. Jadi mesti, bukan berarti maksudnya bukan mengumbar aib ya, sebenarnya bukan ya. Tapi kalau dicari, dibutuhkan gitu. Demikian pula dalam masalah menghukumi di pengadilan. Kata Allah, "Wa idza hakamtum nas antah bil adli." Kalau kalian memutuskan perkara di antara manusia, maka hukumilah dengan adil. Yang berhak dapatkan hak-haknya diberikan. Jangan karena antum sudah berikan aku nanti aku kasih apa? persenan. Tidak boleh. Ya. Demikian pula Nabi mengatakan, "I'dilu huwa aqrabu taqwa." Berlaku adillah karena keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Wa ahli dan demikian pula kepada keluarganya kata Nabi. Kata Syekh, "Fihi umumul adli ma'a kulli ahad." Ketika Nabi menyebutkan berlaku adil dalam menghukumi, kemudian Nabi menyebutkan kepada keluarga. Kalau kepada keluarga saja Nabi sebutkan, apalagi yang di luar dari keluarga keluarga ini haknya besar. Apalagi kalau cuma teman, cuma sohib, ya tetap mesti berlaku adil. Justru lebih utama. faizah lazimal adil ma ma'anna ma lahu fadlan alim famin min babi aula an ya'dila lama ghairihi minal muslimin. Kalau seseorang itu diperintahkan untuk berlaku adil terhadap keluarganya, yang mana keluarga ini tentunya punya keutamaan bagi dirinya. Kita ini hidup dengan orang tua, dengan adik beradik, dengan istri, suami, anak, sepupu, kerabat, pakai keluarga semuanya, pasti keluarga ini punya peran sama kita. Punya keutamaan bagi kita. Oh, fulan dulu bantu ini, bantu ini keluarga, apalagi orang tua. Tapi Nabi SAW perintah kita untuk berlaku takwa, hatta kepada bukan berlaku adil, hatta kepada keluarga. Kalau kepada keluarga yang mereka yang punya keutamaan dengan diri kita diperintahkan untuk berlaku adil, apalagi dengan orang-orang yang tidak memiliki keutamaan sebesar keutamaan anggota keluarga kita maka tentunya lebih wajib untuk meragu melakukannya. Ya. Bal kafirin bahkan dengan orang-orang kafir. Dan doa mustajab, doa mustajabah dari orang yang dizalimi itu tidak hanya dari orang yang terzalimi dari kalangan kaum muslimin, hatta dari orang-orang kafir di mustajabah dalam masalah kalau terzalimi. Ya, ini jangan makanya. Nabi mengatakan ittaqu da'watal mazlum Takutlah kalian dengan doa orang yang terzolimi. Wa inkana kafiran. Meskipun dia kafir. Hatta dia kafir, apalagi mukmin. Ya hati-hati berbuat zalim kepada mukmin. Kafir saja Nabi suruh kita khawatir. Namun ada yang tegaskan ya masalah ini ya. Masalah takut dengan doa orang yang terzolimi. Maksudnya begini. Jangan antum itu. Wah, anda susah hafal Quran, zolimi anda dong. Nanti anda berdoa kepada Allah biar Allah kabulkan. Nah ya, bukan itu maksud Ustaz Fulan menzalimi Allah. Lalu Allah ini mendoakan keburukan buat Fulan. Ini maksudnya di diijabah. Faham maksudnya? Bukan Fulan menzalimi Allah. Lalu Allah bilang, Ya Allah, berikan aku jodoh. Apa yang perlu ditakuti kalau kita doa? Gak, berfungsi. Mana hadis? Faham maksudnya? Jadi bukan zolimi Allah, biar Fulan mustajab. Tidak begitu mahaminya. Maksud hadis ini, seseorang yang terzolimi mendoakan keburukan bagi orang yang berbuat zolim kepadanya. Sehingga pelaku kezaliman ini hendaknya takut dengan doa orang yang ia zalimi. Dan banyak kezaliman ini. Merokok di jalan, kezaliman. Kezaliman yang lain. Merokok, buang, kita pakai motor. Ya, kezaliman. Banyak. Musik, kezaliman. Lagi malam tahun baru. Kemarin itu ya. Udah ngidupin musik itu terlarang dalam Islam. Apalagi kalau terang nunggu tetangga Nabi mengatakan la yu'min la yu'min la yu'min tidak beriman tidak beriman tidak beriman barang siapa yang tetangganya itu tidak aman dari gangguannya. Bukan berarti langsung kafir besok pagi enggak. Maksudnya tidak sempurna imannya kata Nabi. Fa'innahu laisa dunaha hijab. Kenapa seseorang itu mesti takut dengan doa orang yang ia zalimi? Karena tidak ada hijab antara diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dzalika ala annal adla lazimun ma'a kulli Dari sini disimpulkan bahwa keadilan itu wajib kepada setiap orang, hatta orang kah? kafir. Apalagi mukmin. Apalagi mukmin. Jangan antum jadi pedagang karena kafir atau kurangi atau tipu. Tidak boleh. Ya. Tetap diperlakukan dengan adil. Wa mawalu dan sampai di sana wa mawalu fihi tanasubul adli ma'al amanah. Perhatikan, Ketika Nabi mengatakan dan berlaku adillah kalian termasuk dalam masalah wa mawalu. Wa mawalu itu terhadap apa-apa yang menjadi kewajibannya, baik pekerjaannya, tugas-tugasnya, ya. Itu juga berlaku adil. Dan para ulama di antaranya pensyarah kitab ini, pensyarah hadis itu Syekh Farhan, talazumul adil ma'al amanah. Dalam urusan kerja, dalam urusan kerja, anda katakan. Dan kita ini hampir semuanya bekerja. Yang namanya keadilan itu beriringan dengan amanah. Tidak bisa tidak. Keadilan itu beriringan dengan amanah. Kapan seorang itu akan dikatakan amanah? Kapan seorang itu dikatakan adil dalam bekerja? Kalau dia aman, amanah. Kan adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Antum disuruh ngurusi dana bantuan sosial. Mesti amanah diberikan kepada yang berhak. Jangan dikasihkan yang lain. Tidak amanah. Kalau tidak amanah, tidak adil. Eh, tidak adil ditangkap KPK. Ya. Baik. Wa annahu la yu'addi alladhi utumina amanatahu allati wuliya 'alaiha illa bil 'adli. Dan seseorang itu tidak dikatakan amanah terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Seseorang itu tidak dikatakan amanah terhadap amanah yang diberikan kepadanya illa bil adli, kecuali dengan keadilan. Anda bilang, ya ahli tolong sampaikan ini ke Bapak Fulan. Ini amanah yang diberikan kepada Fulan. Fulan ini akan disebut sebagai orang yang ikhtamana, orang yang amanah, kalau dia adil, diberikan yang Anda minta ini kepada orang yang Anda tuju. Kalau dia tidak adil, maka tidak dikatakan sebagai orang yang amanah. Maka al-adlu wal amanah ini beriringan. Oh saya adil tapi tidak amanah. Gimana cerita? Saya amanah tapi tidak adil. Tidak akan terwujud keadilan kecuali dengan amanah. perhatikan di sini. Wa fi ta'kid. Ma ja'a fil Qur'an min Wajah Al Quran anna khairul ummal al qawiyul amin. Dan di dalam hadis ini juga terdapat takkid penekanan atas apa yang tidak atas apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an anna khairul ummal al qawiyul amin. Seseorang itu kalau ingin mempekerjakan orang lain maka dua syaratnya al qawiyul amin. Yang pertama al qawi. Yang kedua al amin. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Allah sebutkan surah Al-Qasas. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin kata Allah. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk engkau pekerjakan adalah orang yang al-qawi al-amin, yang kuat dan yang dapat dipercaya. Dan ini disebutkan dalam adab-adab mempekerjakan orang lain. Antum lihat dalam Rasulatul Adab Islamiyah, Anda sudah bahas kitab ini. Disebutkan di situ tatkala seseorang ingin mempekerjakan orang lain, dua ini mesti terpenuhi. Al-qawi, al-amin, yang kuat dan amanah. Apa maksudnya ini? Anda ingin jelaskan dulu ayat ini. Ayat ini ceritanya siapa ini? Ceritanya Musa alaihissalam. Ya kan? Tatkala Musa membantu dua putri Nabi Shu'aib mengambil air Disebutkan dalam surah Al-Qasas. Nah, coba kita lihat ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 22, lamma tawajjaha tilqa'a Madyan qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil." Dan tatkala Musa alaihissalam menuju ke negeri Madian, maka Musa berdoa kepada Allah. Apa kata Musa alaihissalam? Rabbi ayya asa rabbi dia sawa as-sabil. Semoga Rabbku memimpin aku ke jalan yang benar. Maka Musa berjalan ke Madian. ولما ورد ماء مد ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون dan tatkala Musa alaihissalam sampai di sumber air negeri Madian tempat Nabi Shu'aib tinggal negeri Madian tatkala Musa sampai di sumber air negeri Madian maka Musa melihat annas yaskun manusia itu sedang mengambil air wa wajada min dunihim ra'ataini tazudan lalu Musa alaihissalam mendapati ada dua orang perempuan yang sedang menghambat ternaknya. Jadi kalau orang lain mengambil air, ada dua orang perempuan yang menghambat ternaknya. Jadi ternak itu disuruh minum sendiri, tapi dia hambat-hambat, entar, entar, karena orang masih ramai. Nah, maka Musa terheran dengan keadaan ini. Yang lain ngambil air, kok ini malah hewan ternak ini dihadang-hadang. Lalu, kola, maka Musa mengatakan, Makat bukuma, Kata Musa alaihissalam, apakah maksud kalian berdua ini dengan berbuat demikian? Kenapa tidak ambil air? Kenapa hewan ternak yang kalian giring lalu kalian tahan-tahan kalau orang lain sedang ambil air? Apa kata wanita ini? Qalata la nasqi hatta yusdiru yusdiru ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Kata Musa alaihissalam, eh, kata kedua perempuan ini, kami tidak dapat memberi minum ternak kami. Kenapa tidak bisa beri minum ternak kami? Melainkan sampai para pengembala-pengembala tersebut memulangkan ternak-ternaknya dulu sampai mereka selesai ngambil air sampai ternak yang lain pulang dulu kenapa kok perempuan yang mesti ngambil kata wanita ini dua wanita ini mereka mengatakan wa abu nasyepun kabir karena orang tua kami itu sudah tua siapa orang tuanya Nabi Shu'aib fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli maka Musa pun membantu kedua wanita ini nah ini boleh kita membantu Islam tuh enggak enggak ini enggak apa nggak sejudis yang dibayangkan. Anda kasih contoh, bisa kalian terapkan ini? Bisa. Anda ini pengalaman pribadi, ya. Kita harus binikmah saja. Anda masih ingat saat itu? Ima di Sepatu atau di Bandara Juanda, entah Anda mau pulang ke Pontianak atau mau ke Surabaya. Anda pakai jubah, pakai jubah, pakai sepatu sendal, pakai kaos pakai peci. Ada wanita di belakang yang pakaiannya Anda rasa kurang layak. Ibu-ibu tapi kurang layak pakainya. Kopernya berat sekali. Tidak bisa dibantu, tidak bisa diangkat untuk ditimbang di di apa itu di kalau kita cekin itu ya. Maka kita bantu. Boleh atau tidak? Boleh, Ikhwan. Jangan, ya Allah, pakai dada berat, usah dibantu. Tidak begitu Islam. Tapi cukup sampai dibantu selesai. Jangan ada lanjutan. Jangan ada senyum yang diberikan. Jangan ada tukaran nomor telepon. Boleh untuk bantu. jadi ikhlas lillah. Jangan berharap semoga dia mencari anak. Jangan. Dan ini boleh aku lakukan. Boleh wanita secara asal tabiatnya lemah, maka dahulukan mereka dalam urusan. Boleh tuh. atau lagi antri, misalnya ada lihat ya perempuan yang mungkin ribetan, bawa ini buat itu, dulu dulukan. Tapi jangan tuh malah macam-macam. Sudah, ya. Musa melakukan itu. Lihat setelah itu setelah Musa membantu apa? Yang dilakukan oleh Musa alaihissalam. Summa tawalla ila dhilli. Setelah Musa membantu, maka Musa pun kembali ke tempat yang teduh. Lalu Musa kembali ke tempat yang teduh. Apa yang dilakukan oleh Musa? Anda selesaikan ayat ini dulu ya, baru azan. Fakal maka Musa berdoa kepada Allah setelah membantu. Rabbi ini lima anzal ilayya min khairin fakir. Kata Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, maksudnya makanan. Musa butuh makan yang kau turunkan kepadaku. Jadi Musa meminta kepada Allah, Fajaathu ihdahuma. Maka salah satu dari dua wanita tadi yang dibantu, paham ceritanya? Fajaathu ihdahuma. Salah satu dari dua wanita tadi datang ke Musa. Datang ke Musa alaihissalam. Fajaathu ihdahuma. Tamshi ala istihya. Berjalan dengan malu-malu. Tapi ini Musa. Kalau aku tidak tahu di mana kejadiannya. Ya. Musa berdoa. Jalan malu-malu Kemudian kata wanita itu, qalat. Kata wanita itu mengatakan inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sesungguhnya bapakku bapak kami itu memanggil engkau untuk memberikan balasan atas apa yang kau lakukan dari membantu kami untuk mengambil air. Dan ini ayat memberikan faedah juga hendaknya seorang membalas kebaikan orang berbuat baik kepadanya. Gak kenal loh ini. Datang, dibilang, bapak saya manggil untuk mengasih balasan atas apa yang kau lakukan. Ya, ziyaka ajra masa saqaita Falamma ja'ahu wa qassa alaihi alqasasa Maka tatkala Musa sampai ke Suaib Musa cerita tentang cerita dia panjang lebar. Apa kata Nabi alaihi salam Qala la takhaf. Jangan takut kata Nabi Suaib Ya. Najauta minal qaumi zalimin. Sesungguhnya engkau telah selamat dari orang-orang yang berbuat Zalim. Tak kan musa panjang cerita Musa salam ini. Ya, maka dicerita ke Shu'aib. Qalat ihdahuma. Salah seorang dari dua perempuan tadi berkata kepada bapaknya, "Ya abati istajirhu." Kalimatnya kalian kasih saya, "Ya abati, wahai ayahku yang aku sayangi, istajirhu, pekerjakan orang ini." Anaknya minta. Nah, jangan ditiru caranya Musa ini. Atau mau tiru? Cari kerjaan gini gini gini. Iya kalau yang antum bantu itu orang berada. Susah juga kan? Kita nggak tahu. Tapi bukan berarti pilih-pilih bantu orang ya. Nah, inna khaira man tal qawiyul amin. Lalu dikatakan di sini, sesungguhnya orang yang paling baik untuk kau pekerjakan adalah al kawi al-amin, orang yang kuat lagi amanah. Kalau ini uridu an unkihaka. Maka Suhaib mengatakan kepada Nabi Musa ini Inni uridu an unkihaka. Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau ihdabnatai hataini dengan salah satu dari dua putriku. Nah, Nabi Musa. Tapi lihat syaratnya nggak gemen-gemen. anak eh, Ala anta jurani samani hijaj. Dengan catatan engkau bekerja denganku selama 8 kali musim haji. Berarti berapa lama? 8 tahun. Hmm. Tue ya. <laughs> Wa asman ta'asron asron famin indik. Kalau engkau sempurnakan 10 tahun, itu lebih baik kata Nabi Shu'aib. Apa kata Musa alaihissalam? Wa ma uridu an asyqa alaik. Ya. Uh, kata Nabi Sa'id kepada Musa, "Afwan, wa ma uridu an asyqa alaik dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Terserah engkau mau atau enggak." gitu loh. Kata Musa alaihissalam, "Satajiduni insyaallah minas salihin." Insyaallah kau akan dapat itu sebagai orang yang baik. Musa mah mau. Nah, kata para ulama, dari sini hendaknya seseorang kalau mempekerjakan dia mengambil al-qawi al-amin seperti Musa. Apa itu al-qawi al-amin? Ah, Anak setelah azan kita azan baru dan kedua, hadis ketiga. Insyaallah hari hadis ketiga itu tidak lama. Ya baru kita sholat isya aja. Kalau ada pertanyaan disampaikan di kertas saja. Nah, jadi tadi syarat mempekerjakan orang kedua. Yang pertama mah al-qawi, orangnya kuat. Yang kedua al-amin, orangnya amanah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qasas tadi. tapi apa saja maksud dengan al-qawi? Al-qawi itu ya, dia punya kapabilitas. Punya kemampuan kemampuan. Maksud Allah itu di situ. Dia punya apa? Kapabilitas. Orang lulusan teknik, jangan antum suruh dia jadi guru. Paham saudara ya? Orang punya kemampuan ngajar bahasa Arab, jangan suruh dia budidaya kolam lele. Ini tidak kowi, anak katakan. Tidak bisa dia. Beda. Faham saudara? Ini al kowi. Al-amin sebagaimana antum ketahui, amanah. Maka disebutkan di sini, fal adlu la yakunu illa ma'a man lahu quwwah tardau anhu Maka keadilan itu tidak akan terjadi kecuali dengan orang yang memiliki kekuatan. Paham saudara? Al-Qawi tadi, yaitu kapabilitas. Tardau anhu yang mana dia itu bisa menolak kelemahan. Dia ngerti dalam kerja sehingga dia bisa lawan kelemahan dalam bekerja. Orang yang ingin jadi teknisi di sebuah perusahaan mesti ngerti tentang mesin yang dia beresin itu. Dia mesti kuat di situ sehingga dia bisa melawan kelemahannya. Sehingga kalau dia tidak paham, ini gak kowi namanya, Gak kuat ya. Kemudian sebagaimana keadilan juga tidak akan terjadi dengan kecuali dengan amanah. Jadi yang pertama al kawi, yang kedua al-amanah. Ya. Tarda'uanul khianah. Yang mana amanah ini akan menolong orang dari khian, khianat. Ada orang punya kapabilitas, namun khian, khianat. Nah, maka disebutkan aksamul ummah. Para ulama akhirnya menyebutkan, sebagaimana saya tadi menyebutkan, pekerja itu ada empat kategorinya. Para pekerja atau nih yang di HRD atau perusahaan atau mudir atau apapun itu empat pekerja itu. Pertama, an yakuna aminan bila kuat. Dia amanah tapi tidak punya kekuatan. Orang ini percaya tapi nggak ngerti. Kalau dalam ilmu pendidikan dia itu behavioristik. kita suruh A, dia A kerjanya. Gak akan ada inisiatif yang lain, gitu. Dia gak akan ngerti, dia gak akan ngerti. Ya, kita suruh B, dia hanya B, tidak ada inisiatif yang lain. Kita bilang, tolong belikan gorengan ya dari tempat situ. Tutup, balik ya. Tutup pak, nggak ada. Coba cari lagi, cari dia dia tanya gorengannya gimana, harganya mesti sama atau enggak. Terlalu takut. Ini orang gak punya tahu kawi. Dia gak bisa menjelaskan sebab alasan dia kenapa dengan keputusan itu. Ini orang gak kawi. Tapi amanah. Buktinya apa? Disuruh gak dapat pulang dia. gak punya inisiatif yang lain. Ya ahli tolong belikan uh, spidol snowman tempat saya biasa. Pergi ke sana. Pak tutup pak ada buka pak. Sampingnya sih ada buka pak. Kenapa gak beli? Ya bapak suruhnya, ini namanya dakowi, tapi amanah. Nyebelin juga kayak begini. Ya. Yang kedua an yakuna qawiyan bila amanah. Nah. Yang kedua kowi bila amanah. Yang kedua punya kapabilitas tapi tidak amanah. Kasih duit 50 ribu, nih tolong beliin gorengan di tempat biasa beli 20. Tiba-tiba gorengan di situ 20 sampai 800, 16 ribu. Dia bilang biasa bapak ini biasa ribu, 20 ribu. Berapa kuning harganya? 20, 20 ribu pak, kayak biasa kata dia. Jadi kamu ini gak amanah, kowi terpenuhi keinginan si bosnya, tapi gak amanah. Ini juga gak benar pegawai kayak begini. Dan kadang ini lebih bahaya. Ya, serigala berbulu domba. Kalau di sebuah manajemen perusahaan, di kantor, di sekolah, ya bagus di depan tapi di belakang grogoti. Yang ketiga, adiakuna lah amanah walau kuat, Dah amanah, tidak punya kapabilitas. Ini yang salah yang merekrut. Dan ini banyak. Contohnya, ada sih kalau dunia pesantren atau dunia kerja di kalangan ikhwan itu apa? Memperkerjakan orang lantaran kasihan. Tidak bisa sih. Eh, eh, eh. Antum, kalau memperkerjakan orang sesuai, kan ada jobnya, nanti jobnya begini, haknya begini, so oke okay, oke okay, kata dia, kita harus sebutin. Lalu ada orang yang datang, ipar misalnya, kerabat jauh, teman lama, ini lebih berhak. Karena antum pasien antum kerjakan ini. Yang antum ketika dia kerja pasti jelaskan dari nol, dari alifnya sampai iaknya. Kalau bulan paham paham bisa. Karena antum kasihan, mau mencatat nyaman, hmm. susah jadi Tidak punya, tidak punya kapabilitas. Amanahnya pun susah mau diukur. Kemampuannya tidak ada. Gimana amanahnya mau diuji? Mau kerja aja dia nggak ngerti. Gimana mau uji amanahnya? Yang keempat An-Yakuna wa Aminah Ini baru yang mantep Dia tak punya kapabilitas Dia amanah Itu mantep Atau ya. misalnya nih ya atau misalnya ada musyrik kan tahfid ya Ada jadi musyrik buat yang lain atau gitu ya Itu harus kawi Harus amanah Jangan antum Nih kata Ustaz Abu Ente pegang tiga orang ya Antum laksanakan amanah memang Cuma antum kawi Susah saat fulan saja Udah dikasih tahu tiga kali tidak bisa-bisa. Atau mesti putar cara, putar cara. Maka mesti kawi wa amin. kalau sudah kawi amin, maka dia berhak dengan hak yang mesti dia dapatkan. Baik. Dari sini pula kata para ulama wa fihi al-hadar min tawalli man ya'lam man yu'lam bi nafsihi adabul qiyam ala wajhihi. Ya. Dari sini ada sebuah faedah penting terlarangnya seseorang untuk menerima beban tak kala dia tahu bahwa dirinya itu nggak mampu untuk melakukannya. Kalau kita ini tahu kita nggak mampu, jangan terima beban itu. Jangan terima, karena kita nggak akan bisa berlaku adil dalam bekerja kalau begitu. Ya. Al-hazar min tawalli man yu'lam min nafsihi adabul qiyam ala wajhihi. Peringatan dari menerima beban yang mana dia tahu dirinya ini tidak mampu untuk mengerjakan sesuai dengan aturannya sesuai dengan yang diinginkan. Jangan terima kalau memang tidak mampu. Ya. Yang kedua, al-hazar min tauliyati man ya'lamul maula fihi adha'af wa adamul amanah. Yang kedua, larangan bagi seseorang untuk memberikan beban kepada orang yang dikenal tidak mampu dalam bekerja dan tidak amanah. Jangan diberikan. Tidak boleh. Jadi Islam itu profesional dalam bekerja, bukan kasihan-kasihan. Ya. Ini kadang nih kalau sudah ngaji sama-sama teman jadi gak enakan mau pecah. Kerja kerja. Pecah pecah kalau salah. SOP-nya dilanggar diperingatkan SP1, SP2, SP3. Jangan sohi. Nah, yang diperingatkan jangan bawa dalil kita Allah sendiri jadi bisa begitu juga. Ada aturan bekerja itu. Nah, bosnya balik balik berdalil ya. Inna Allah sabirin. Dia sabar juga terima SP katanya. Oh sabar dong bos ya, eh, ente sabar juga dong, ada peringatin. Maka bekerja itu seseorang dari tahu kapabilitas dirinya dan yang mempekerjakan, yang menerima, yang merekrut, yang memutuskan pula diterima harus jelas. Pula ini bagaimana bekerja. Dan kebanyakan kelemahan di kalangan dakwah salafiyah dalam urusan pengelolaan pesantren, sekolah, pendidikan, asrama, apapun itu namanya, dalam etos kerja. Eh, Ustadznya mudir, dipecat habis sudah ngaji sama ustadznya. Apa salahnya? Ustadz dipecat ini masalah katanya. Tahu lah. Uh, nanti macam-macam ngomongnya. Nah, ini banyak dalam dunia kerja. Baik. Wafihi anna ala du'atul khair terakhir ala du'atil khair luzumul adli bi akhwalihim wa akhwalihim wa akhlaqihim fi jami'i syu'unihim. Hendaknya bagi setiap dai yang menyeru kepada kebaikan mereka bersikap adil dalam perkataannya, perbuatannya, dan tulisan-tulisannya. Ini faedah terakhir. Ya, dalam kita sebutkan. Hendaknya para dai bersikap adil dalam perkataannya, perbuatannya, tulisan-tulisannya, fi jami'i su'unihim dalam segala urusannya. Ya. Wa anna dzalika min asbabi husuli taufiq al Karena itu adalah menjadi sebab seseorang mendapatkan taufik dari Allah fatatanawwaru qulubuhum wa durubuhum fatatanawwara qulubuhum wa durubuhum tatanawwaru qulubuhum wa durubuhum maka dengannya seorang dai hatinya dan perjalanan dakwahnya akan diterangi oleh Allah kalau dia adil adil dalam baik hal adil dengan murid mesti adil jangan karena satu daerah sepupu adik kandung naik kelas onda oh, tak naik, tak naik mesti adil begitu ya jangan ada toleransi wajar tafi qadruhum fid dunya wal akhirah dengan keadilan ini seseorang kedudukannya akan diangkat oleh Allah di dunia dan di akhirat wa in kanat ukhra fal ukhra wala yujni jani illa ala nafsihi wala yadrimu rabbuka ahada dan tidaklah seseorang itu berbuat zalim kecuali dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri seseorang itu sejati kalau dia berbuat zalim berbuat zalim kepada dirinya sendiri antum berbuat zalim kepada fulan, na'am fulan terzalimi. Namun antum pun berbuat zalim pada diri antum, yaitu menjerumuskan diri ke dalam do dosa. Dan kezaliman terbesar adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis ketiga ada bacakan hadisnya, faedahnya insyaallah minggu depan. Al hadis salis Ada bin Umar radhiyallahu taala anhuma dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nasa yauma fath Makkah Fakal bahwasanya Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan manusia pada hari Fatul Mekah. Fatul Mekah itu apa? Penaklukan kota Mekah. Kapan terjadi? Tahun 8 Hijriah. Ya, yang sebelumnya diawali dengan Sulh Hudaybiyah, kemudian dikhianati oleh orang-orang kufar, ya, maka terjadi Fatul Mekah. Berapa pasukan kaum muslimin dari kota Madinah yang datang ke kota Mekah untuk Fatul Mekah? 10.000 pasukan. Ya tahun 8 Hijriah pada bulan Ramadan. Ya. Maka Nabi berkhutbah di hari itu. Kata Nabi, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha qad azhaba ankum ibbiyatal jahiliyah atau ibbiyatal jahiliyah." Bisa dibaca dua, bisa ubbiyah atau ibbiyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azhaba ankum. Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan dari kalian ubiyah al-jahiliyah, kebanggaan jahiliyah. Wa ta'azumuha aw wa ta'azumaha bi dan berbangga-bangga terhadap nenek moyang kalian. Orang-orang jahiliyah dulu suka berbangga dengan apa nah? Nasab. Ya, aku darah ini, darah ini, keturunan ini, keturunan ini ya. Ini enggak boleh. Fadna surajulan. Nabi mengatakan manusia itu terbagi dua. Ini Nabi yang menyebutkan. Manusia itu dua macam. Kata Nabi barun taqiyun karimun Allah. Manusia model pertama, manusia yang baik, bertakwa dan mulia di sisi Allah. Dia baik, dia bertakwa maka dia mulia di sisi Allah. Yang kedua, wafajirun syaqiyun hayyun Allah. Yang kedua, manusia yang keji, sengsara dan hina di sisi Allah. Dia keji perbuatannya sengsara di dunia, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa contohnya pelaku syirik? Pelaku syirikan. Habitat anhu Muhammad hafalannya terhapus. Batal seluruh amalan mereka yang berlaku kesyirikan. Wanasu banu Adam dan manusia itu banu Adam. Manusia ini semuanya anak cucu Adam. Faedah singkat hadis ini nanti anak bacakan di minggu depan detailnya. Ketika Nabi menjelaskan bahwa Allah telah menghilangkan dari kalian berbangga-bangga seperti berbangga jahiliyah, maka Nabi di ujung hadis Nabi bilang apa? Wanasu banu Adam. Manusia itu anak Adam. Maksudnya apa? Yang usah kalian berbangga-bangga nasab anak begini, anak punya banyak harta, anak-anak sekian, harta anak sekian, berbagai-bagai itu gak hanya masalah nasab. Allah Nabi SAW menyebutkan ada empat hal yang sulit ditinggalkan umatku. Bahkan bukan itu Nabi katakan. Nabi SAW sebutkan di dalam hadis. Nabi katakan inna fi ummati arba'an min amrin al-jahiliyah laisu bitarifihinna umatku itu ada empat perkara yaitu perkara jahiliyah yang mereka tak bisa tinggalkan akan terus ada di umat ini yang pertama atafakur bil bil asar berbangga-bangga dengan asar, bukan nasar. Asar itu apa anak alim anak doktor anak MA ya anak SPD SPD bangga apa ya <laughs> anak ilmu anak punya hafid tu kada anak hafal ini hafal ini nggak boleh berbangga almal punya harta harta sekian harta sekian ini asar. Dan terus terjadi ini. Yang kedua, atau fil ansab, mencela nasab orang. Contohnya apa? Anak-anak terus suka menghina nama bapak. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Yang ketiga, al istisqa bin nujum, minta hujan dengan bintang. Termasuk lo datang ke peramal dan sebagainya, pawang hujan masih ada sampai hari ini? Masih. Ya. Yang keempat, an niyaha alal mayyit, meratapi orang mati. Masih? Masih. Empat ini. Ya, maka Nabi SAW sudah jelaskan Nabi katakan wa nasu banu ada manusia ini semua anak sudah Sudahlah, tidak usah berbangga-bangga dengan nasab. Wa Allah ada min turab. Terus Nabi ingatkan, ada itu diciptakan Allah dari tan tanah. Apa yang mau dibanggain? Ya. Lalu kalau Allah, Nabi Muhammad firman Allah, "Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unta. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku, sesungguhnya kami menciptakan kalian min dzakarin wa unta. Dari laki-laki dan perempuan, dari seorang laki-laki dan perempuan. Siapa laki-laki yang dimaksud? Ada seorang perempuan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian ini syu'uban wa qabaila. Menjadi syu'ub-syu'ub, suku-suku, kabilah-kabilah. Tujuannya apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguh yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa di sisi Allah. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Baik. Ini uh, hadis yang insya Allah akan kita bahas di pekan depan hadis ketiga. Uh, eh, Anda harapkan antum bisa punya kitabnya. Anda uh, eh, share hadisnya sama matanya di Telegram ya jadi antum downloadnya di telegram kayak hadis itu hadis hari ini tuh anak share hadisnya terjemahannya hadisnya terjemahannya jadi antum bisa yang mau ngeprint ngeprint di rumah gitu loh yang buka PDF eh, PDF di telegram anda share anda buka pakai WA jadi nanti antum buka sendiri di telegramnya anda itu bisa antum uh, share karena nggak semua orang punya kitab dan nggak semua orang bisa bahasa Arab sehingga anda buat hadis terjemahan hadis terjemahan tapi kita bisa sampaikan tidak ada pertanyaan ini tidak ada. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita bahas malam hari ini menjadi pembertimbangan kita kelak di umur kiamah. Subhanallah wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.